Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalam ala Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya Untuk selalu berzikir kepadanya Dan Allah janjikan untuk mereka yang berzikir pahala yang begitu besar berlipat ganda tentang hal itu banyak ayat-ayat Quran menjelaskan antara lain dalam Al-Baqarah 152 fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun maka berzikirlah kalian kepadaku Niscaya aku pun akan selalu ingat kepada kalian Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur Di munafikun Ayat 9 Allah katakan Ya ayuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah Karena yang melakukan itu Berarti mereka orang-orang yang merugi Allah larang Kaum mukminin atau Allah ingatkan agar mereka tidak terlalaikan dari zikir padanya Karena kesibukan mereka mengurusi hartanya Maupun keluarganya, anak cucunya Begitu pula dalam Al-Ahzab 41, 42 Ya ayuhalladzina amanu udhkurullaha zikran kathira Wasabbihuhu bukratan wa asila Wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah kalian kepada Allah Dengan zikir yang banyak Bertasbihlah kepadanya Di pagi dan petang hari Dan ketika Allah puji Hambanya yang beriman sifat lekat sifat khas yang ada pada mereka Allah katakan di Ali Imran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mereka itu selalu berzikir kepada Allah saat mereka berdiri saat mereka duduk maupun saat mereka berbaring. Dan salah satu golongan atau amalan yang Allah janjikan untuknya ampunan dan pahala besar di Al-Ahzab juga wadzakirin Allah كَثِيرًا wadzakirat a'adda اللَّهُ lahum maghfiratan wa ajran 'azima mereka pula yang juga berzikir kepada Allah banyak berzikir baik dari kalangan lelaki maupun wanita zakirat Allah siapkan bagi mereka semua ampunan dan pahala besar di sisinya kalau itu di dalam Quran, dalam hadis pun banyak fadhail keutamaan dan anjuran zikir antara lain di Tirmidzi dan Ibnu Majah dan hadis disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abu Darda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal waraq wa khairul lakum min antal tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum maukah kalian aku kabarkan pada kalian amalan kalian terbaik amalan kalian yang paling suci di sisi Allah amalan kalian yang paling mengangkat derajat kalian amalan kalian yang lebih baik dari menginfakkan emas ataupun perak amalan kalian yang lebih baik dibanding kalian berjumpa musuh kalian dalam perang kalian pukul punuk mereka kalian pukul leher mereka kalian bunuh atau mereka yang memukul leher kalian lebih baik dari semua itu Qalu bala ya Rasulullah mereka jawab tentu ya Rasulullah Qala zikrullah. Amalan itu adalah berzikir kepada Allah Jalla wa Azza. Begitu pula dalam hadis Abdullah bin Busur di Tirmidhi dan disahkan oleh Albani juga Seseorang datang dari sahabat Rasul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alaiya wahai Rasulullah syariat Islam itu sungguh banyak bagiku berat ya banyak perintah ini perintah itu mengamalkan ini amalkan itu ibadah ini ibadah itu banyak bagiku fa akhbirni bi syai' atashabbathu bihi maka ajarkan kepadaku sampaikan sesuatu untuk aku pegangi Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah Rasulullah jawab, tetaplah lisanmu jadikan lisanmu itu selalu basah dengan zikrullah. Hadis ini penting dan azim. Para ulama sebutkan tidak seperti yang difahami oleh beberapa tarikat atau kelompok yang menganggap seakan sahabat ini keberatan dan terlalu banyak syariat Islam ini sehingga dia ingin sesuatu sebagai gantinya maka dengan penafsiran mereka dengan berzikir cukup sudah mencukupi mereka dia ingin lepas dari syariat yang banyak ini yang memberatkan dengan berzikir kepada Allah bukan itu maknanya justru sebaliknya yang sahab makna yang pertama ini tadi yang nggak benar dan itu tidak terbesit sedikit pun di benak para sahabat. Nggak ada. Tidak satu pun sahabat berharap bagaimana bisa lepas bebas dari taklif, dari perintah-perintah syariat, dari amal ibadah, amal soleh. Tapi makna hadis ketika sahabat ini mendapati banyaknya syariat, perintah-perintahnya berat. Dia menginginkan dari Rasulullah SAW, makanya beliau tanyakan, sesuatu atasyabbath bihi. Dia pegangi. Sehingga dengan amalan itu yang akan Rasul ajarkan padanya, syariat yang banyak dan berat ini jadi ringan bagi dia dia terbantu, teringankan, bersemangat menjalankan semua syariat ini tadi, ibadah-ibadah ini tadi. Itu yang dimaksud. Tetap dia akan amalkan ini supaya ringan bagi dia, dimudahkan. Tetap bersemangat mengamalkan semua itu dan itulah zikrullah salah satu faedah besar dari zikrullah membantumu dalam ibadah meringankan dirimu menjalankan syariat-syariat Allah yang begitu banyak seperti hadis. Nah, Begitu pula di Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabaqa al-mufridun. Qalu wa mal mufridun ya Rasulullah? Qala adh-dhakiruna Allah katsiran wadh-dhakirat. Mereka yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan rijal maupun nisa zakirat sabaqo mereka itu sudah mendahului ibarat orang dalam ibadah ini berlomba orang lomba kan saling berusaha untuk dia yang terdepan maka mereka yang banyak berzikir kepada Allah meninggalkan yang lainnya, ikhwanuhum, saudara-saudara mereka yang mungkin mengamalkan ibadah ini, ibadah itu, tapi dengan dia banyak berzikir, dia sudah jauh di depan meninggalkanmu. Kamu tertinggal jauh. Karena banyaknya mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Juga di Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulullah SAW sebutkan Mathalul ladzi yadhkuru rabbah Walladzi la yadhkuru rabbahu Mithlul hayyi wal mayyit Permisalan antara yang berzikir kepada Robnya dengan yang tidak berzikir kepada Robnya seperti permisalan orang yang hidup dan mati. Yang berzikir hai, dia hidup. Yang tidak berzikir kepada Allah, kalmayit Juga di dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul ibad afdalu indallah yaumal qiyamah hamba manakah yang paling afdal di sisi Allah di hari kiamat kelak. Tentunya itu harapan dambaan setiap muslim muslimah. Kedudukan dia di yaumul qiyamah paling afdal di sisi Allah. Qala Allah" katsiran wadzakirat. Mereka yang banyak berzikir Rasul jawab. Banyak berzikir kepada Allah dari kalangan rijal maupun nisa. Qultu ya Rasulullah wa manil ghazi fi sabilillah. Lalu yang berperang di jalan Allah berjihad Qala law daraba bi sayfihi fil kuffar wal musyrikin hatta yang kasir wa yakhtadhibu daman kalaupun yang berperang itu banyak menjatuhkan kufar musyrikin dengan pedangnya senjatanya kalaupun sampai pedangnya patah Kalaupun dia sampai berdarah-darah, bercucuran darah, kena luka-luka banyak. Lakana dzakirunallah afdhala minhu darajah. Maka yang berzikir kepada Allah tetap lebih afdal derajatnya dari dia. Hadis-hadis ini semua menunjukkan kepada kita betapa besar dan banyaknya fadilah keutamaan zikr sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala az-zikr huwa babullahil a'zam zikir itu pintu Allah yang terbesar al-maftuh bainahu wa baina 'abdih pintu itu selalu terbuka terbuka untuk atau antara Allah dengan si hamba terbesar, teragung. Malam yughlikhul abdu bighaflatih. Selama si hamba tidak menutup pintu itu. Si hamba sendiri yang menutupnya. Dengan apa dia tutup? Dengan lalainya dia dari zikrullah. Kalau si hamba lalai dari zikrullah ya dia telah tutup pintu itu antara dia dengan Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al sadi rahimahullahu taala beberapa beberapa masih banyak yang lain keutamaan zikir antara lain beliau sebutkan dengan zikrullah mengusir dan menghindarkan dirimu dari kegelisahan, tekanan batin, tekanan jiwa, dada terasa sempit, sumpek, zikir mengusir semua itu, membuat dadamu lapang, kamu jadi tenang, yang kedua Zikir pula mendatangkan untukmu Al-khairat Banyak kebaikan Dari kebaikan-kebaikan dunia Maupun akhirat Antara lainnya pahala dan fadilah tadi Yang sebagainya tersebutkan di Quran dan Sunnah Yang ketiga beliau katakan zikir pula penghapus was-was dalam hati, dalam jiwa. Dan itu salah satu manuver syaitan yuwaswis fi sudurin nas. Ada saja bisikan-bisikannya, was-wasnya Bagaimana kalau begini nanti? Mungkin ini kalau begini, kalau baik itu bisikan was-was yang menggembosi dia dari perbuatan baik, dibuat kamu males, dibuat kamu tidak mau, nggak ada semangat beramal ibadah khair atau itu mendorongmu untuk melakukan kejelekan dan maksiat. Was-was. Zikir akan mengusir semua itu. Demikian pula sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz Ibnu Jabal inni la uhibbuk sungguh aku mencintaimu fala tad'anna dubura kulli shalah maka tiap salat sebelum kamu salam atau setelah salam ya ini sebagian ulama beda penafsirannya untuk kamu ucapkan doa ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah aku bantu i'anah diriku untuk selalu berzikir, selalu bersyukur padamu dan ibadah dengan benar kepadamu. Maka itu wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad. Namanya wasiat, pertanda itu perkara penting sekali. Ya layaknya kalau orang mau mati Dia kumpulkan anaknya Dia sampaikan wasiat-wasiatnya Di saat itu Tentunya perkara-perkara terpenting yang dia sampaikan Poin per poin Itu wasiat Untuk mereka pegangi Mereka jaga sepeninggal dia Ala kulihal Itu wasiat Rasul kepada Mu'ad Ibnu Jabal untuk memohon kepada Allah agar selalu berzikir kepadanya. Di dalam hadis pula disebutkan bahwa zikrullah itu ghorsun li ahlihi tanaman bagi orangnya di jannat naim di jannah akan tumbuh dan semakin besar semakin besar baginya Zikrullah pula menjadikan seorang hamba selalu diingat oleh Allah ayat fadhkuruni adhkurkum Zikir pula terus di jannah nggak berhenti nggak putus bahkan di jannah Muminin ahlul jannah nasallallahu min fadli tetap dan terus berzikir kepada Allah di saat semua takalif putus berhenti semua takalif semua perintah syariat di jannah sudah nggak ada sholat puasa mengeluarkan zakat ini sudah nggak ada tapi zikir terus tetap mereka berzikir kepada Allah mereka puji-puji Allah Mereka agungkan Allah Zikir pula Cara atau jalan Yang dengannya Seorang hamba itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang itu tujuan hidup bagaimana kita dicintai Allah kalau kita yang cinta Allah itu lumrah semua bisa mengaku demikian tapi segala-galanya dan yang jauh lebih penting bagaimana Allah mencintai kita falaisa sya'nu antuhibbah Innama sya'nu kaifa tuhabbu. Seperti salaf katakan. Perkaranya bukan bagaimana kamu mencintai Allah. Itu pengakuan darimu. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kamu dicintai jadi hamba yang dicintai Allah. Dan zikrullah salah satu ibadah penting dengannya Allah itu mencintai hambanya. Zikrullah pula mencegah seorang hamba dari segala perbuatan jelek, merusak, ya, seperti riba, namima Ya, karena mereka lalai, karena lisannya tidak digunakan untuk zikir ya syaitan yang menguasai sehingga lisannya dipakai riba fulan fulan fulana fulana namima semua itu kan penyakit lisan dosa lisan tapi kalau dia berzikir lisannya terhindar dari dosa-dosa semacam itu Tapi semua itu kata Syekh Sa'di walakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu cuman karena kejahilan kita kita sendiri minim kurang banyak dalam berzikir sebagaimana karena kejahilan kita juga minim dan berkurang banyak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak kalah pentingnya dalam zikir untuk kamu ketahui fadilah-fadilahnya. Kamu ingat selalu saat kamu amalkan dan itu yang kamu harap. Itu yang kita harapkan. Karena keutamaan-keutamaan itu disebutkan oleh Allah ataupun Rasulnya untuk menjadi motivasi, membuat semangat diri kita mengamalkan semua itu, tahu itu yang dijanjikan untuknya. Dan akan jauh beda, jauh beda. Orang yang tahu dengan yang tidak tahu, atau yang ingat dengan yang tidak ingat, agar kemudian ibadah mulia ini zikir tidak menjadi rutinitas rutinitas belaka mungkin di satu sisi baik tentunya gampangannya kayak zikir yang kita baca setiap kali ba'da shalah sah so? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in Taib. Dibaca lima kali dalam setiap hari, tiap selesai sholat. Kenapa kamu baca? Apa yang dijanjikan untukmu? Apa fadilahnya? Apa yang kamu harap dengan membaca ini? Mungkin tidak sedikit bahkan bisa dikatakan banyak yang lepas dari benaknya. Dia melakukan tadi ini jadi rutinitas. Tiap waktu dia baca. Cuman kenapa dan bagaimana, apa keutamanya, kenapa dia baca, dia nggak tahu, lupa lalaikan. Taib, Kamu samakan dengan yang kedua. Dia baca dalam keadaan dia ingat dan dia tahu keutamanya dan itu yang dia harap. Tergambar selalu itu di benaknya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan Ghufirat lahu dzunubuhu wa ingkanat mithla zabadil bahr terampuni dosa-dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan buih untuk itu memenuhi memadati permukaan laut begitu banyak kalaupun sebanyak itu dosamu terhapus hilang bersih dengan itu. Itu ada di benaknya dan itu yang dia harap. Siapa yang nggak banyak dosanya? Kita semua. Siapa yang nggak ada maksiatnya? Pagi, siang, sore, petang, ada saja. Lamam. Maka dengan dia Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Menghapus semua itu, itu yang dia harap. Apa sama ini dengan yang ini? Ya jauh beda. Ini berubah jadi rutinitas begitu saja. Yang ini ingat betul dan itu jadi motivasi dia. Ada faedah disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah mengingat fadilahnya yang begitu besar menghapus dosa hatta itu sebanyak buih di lautan luar biasa maka enggak mungkin dan tidak bisa itu kamu dapati kalau mengerjakannya dengan kilat dan tidak sedikit orang yang melakukannya. Jika dalam sholat, apa selesai sholat dia baca itu, walaupun dia baca tapi ekspres. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bukan demikian tapi dengan tenang. Fadilahnya besar. If kamu lakukan dengan begitu. Dan dicontohkan oleh beliau, ada rekaman. Dengan pelan, dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 33 kali Kok utamanya sebesar itu? Demikian pula ayat kursi setelahnya dia baca Allahu la ilaha illa wal hayyul akhirih. Yang ini rutinitas, yang ini tahu keutamaannya. Rasulullah SAW sebutkan lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Enggak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ya karena dia belum mati aja ya mati jannah bagi dia fadilah besar ya sama baca dengan tenang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum ila akhirih jangan tergesa-gesa الله la إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا wa له ما ingat di benakmu selalu keutamaan-keutamaan itu. Zikrullah ringan bukan suatu yang berat tidak butuh tenaga dan ini seperti yang Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari kalimatan habibatani indar rahman thaqilatani fil mizan khafifatani alal lisan Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kata dua kalimat sangat Allah cintai keduanya. Sangat berat di timbanganmu di Yomul qiyamah, sangat memberatkan timbanganmu, timbangan kebaikan bagimu. Dan sangat ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Lebih-lebih lagi kalau kamu mengerti dan faham maknanya Teringat itu di benakmu Kenapa demikian? Ulama jelaskan karena keduanya memang kalimat besar Alhamdulillah sendiri kan ada di situ Wa bihamdih Bihamdillah yani. Alhamdulillah tamlaul mizan. Rasulullah SAW sebutkan Alhamdulillah ucapanmu, zikirmu Alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan. Walhamdulillah tamla ma bainas sama iwal ard. Ucapanmu Alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Kalimah azimah jiddan Kalimat yang pendek, ringkas tapi begitu berat dan padat. Begitu pula subhanallah tasbih. Tasbih kamu ketika mengucapkan subhanallah Maha suci Allah. Subhan itu maknanya jauh yang sangat jauh. Secara bahasa itu makna asalnya. Subhan itu jauh sekali. Kayak kamu menganggap gak mungkin fulan pelakunya. Karena kamu tahu dia orang baik, orang Masya Allah lah maka kalau dituduh dia melakukan pencurian misalnya atau apa, kamu katakan subhanahu secara bahasa. Artinya jauh sekali, nggak mungkin abadan, nggak mungkin dia yang melakukan. Itu maknanya. Apa yang dimaksud dengan subhanallah? Makanya diartikan dengan maha suci Allah. Maha suci pada rububiyahnya sehingga nggak ada yang menandingi dan menyaingi Allah tidak sekutu baginya dalam rububiyahnya penciptaan langit bumi pengaturannya segala isinya menghidupkan mematikan semuanya rububiyah maha suci Allah dari segala sekutu dan tandingan dalam itu Maha suci Allah dalam uluhiyahnya. Hanya dia yang berhak untuk disembah dan diibadai, dituhankan. Yang lain batil ketika dituhankan. Yang lain syirik ketika dituhankan. Kufur. Karena maha suci Allah. maha sempurna, maha suci dalam nama dan sifat-sifat keagungannya. Tidak ada yang menyamai itu. Maha sempurna segala sifatnya, nama-namanya. Nah, itu tasbih. Maka tasbih lebih kepada penafian penafian dari Allah segala aib. Kamu nafikan dari Allah segala yang tidak patut, tidak sesuai bagi Allah. Alhamdulillah isbat. Kamu menetapkan dengan itu segala kesempurnaan bagi Allah. Kenapa Allah dipuji? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena segala kesempurnaannya segala sifat-sifat kebesarannya, segala nama-namanya yang husna, segala banyak kenikmatannya yang dia berikan kepada hambanya tiada henti. Segala kebaikan, segala ihsannya. Kamu tetapkan pujian itu baginya. Ini menafikan, ini menetapkan. Subhanallah wa bihamdi Makanya keduanya menjadi kalimat yang sangat Allah cintai sangat memberatkan timbangan padahal ringan di lisan Nah kalau itu tergambar dan faham ingat ketika kamu ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim luar biasa Zikrullah Jika setiap kita mengingat dan mengetahui keutamaannya orang akan semangat termasuk ucapan kita la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير seratus kali Demikian pula la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على له الملك وله الحمد يحيي ويميت wa huwa ala kulli syai'in qadir sepuluh kali di pagi hari dia baca itu termasuk amalul yum walailah termasuk zikir sobah masa yang dibaca di pagi hari besar keutamaannya itu mengangkat derajatnya itu menghapus dosanya itu menjadi pelindung baginya dari syaitan. Hmm menjadi herz pelindung bagi dirinya dari syaitan terhapus kesalahannya tercatat kebaikannya kalau diingat keutamaan-keutamaan seperti itu akan beda semangat orang dalam mengamalkannya. Zikrullah ringan namun seperti hadis sebutkan tadi sabako dia ya, jauh mendahului yang lain. Saat Rasulullah saw Salat subuh Bila berzikir setelah sholat ini itu Kemudian keluar Dari masjid Beliau kembali ke masjid Di waktu duha Duha ya ini mungkin jam Kalau di kita mungkin jam 9 Jam Setengah 10 Jam 10 sekitar itu Sementara beliau masih mendapati Juwairiyah radhiyallahu anha masih di masjid. Maka Rasul tanya, "Kamu di sini mulai subuh tadi?" "Iya." Dan dia beribadah kepada Allah. Salat ini itu. Bayangkan mulai subuh sampai duha. Kalau dihitung jamnya misalnya, kita selesai sholat tadi jam berapa? Setengah lima ya? kurang lebih mungkin lima kurang seperempat anggap jam lima sudah enam tujuh delapan sembilan ada empat jam mungkin lebih Rasulullah katakan aku tadi seusai sholat membaca tiga kalimat kalau itu ditimbang dengan yang kamu lakukan mulai subuh sampai duha ini niscaya lebih berat apa yang aku baca. Zikir hanya dengan lisan. Itu cuma tiga kali diucapkan. Subhanallah. La ilaha illallah. Begitu besarnya keutamaan zikrullah agungnya fadilah dan pahala yang dijanjikan jauh yang ini lama dan mungkin banyak yang dia lakukan. Ya, ini hanya kalimat-kalimat yang ringan. Lebih berat dari yang itu. Fadilah Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Diulang tiga kali. Hanya itu. Yang ini empat jam lebih. Itu yang Rasul katakan. Aku baca cuma tiga kalimat itu. Setelah Dikir yang ma'ruf subhanallah tadi alhamdulillah Allah Akbar. Asyahid pelajari oleh kita keutamaan-keutamaan tersebut. Dikir-dikir pagi, dikir-dikir petang, kamu terjaga kamu baca di pagi hari sampai kamu petang hari, kamu baca di petang hari setelah asar, kamu terjaga sampai esok pagi. Dan manusia sangat butuh itu. Banyak fitnah di luar sana, banyak kejahatan, banyak ini. Orang sangat sangat butuh penjagaan dari Allah untuk dirinya, untuk keluarganya. Zikrullah apalagi semacam pagi petang waktu yang terbatas begitu dia lewat ya sudah bukan waktunya kapan dikir pagi itu dibaca ya setelah sholat subuh setelah kamu dikir sholat sampai matahari terbit Begitu matahari terbit sudah bukan waktunya kamu untuk membaca. Sudah lewat waktunya. Begitu pula petang seusai sholat asar. Sampai tenggelamnya matahari. Begitu tenggelam matahari sudah lewat hari itu waktu kamu membaca dikit-dikit itu. Para ulama sebutkan Syekh Fauzan dan banyak yang lain ibadah yang dibatasi waktunya itu lebih afdol di waktunya dari ibadah lain yang terafdol ya ibadah itu ya, seperti dikirin tadi karena waktunya terbatas dari subuh sampai terbitnya matahari maka ibadahmu paling afdol di waktu itu ya dikirin Kan banyak zikir-zikir pagi kamu baca. Kalau misalnya tanya, lebih afdal mana dengan saya membaca Quran? Lebih afdal kamu berzikir. Lebih afdal mana dari saya sholat, sholat, sholat sunnah? Lebih afdal kamu berzikir. Quran bisa kamu baca setelah terbit matahari, kapanpun bisa. Maka demikian. Seperti uh, doa antara adhan koma tidak akan tertolak diijabah oleh Allah. Maka itu ibadah paling mulia di waktu itu antara adhan komat. Doa, manfaatkan doa minta kebaikan dunia akhirat. Itu yang terafdol. Lebih afdol daripada kamu berzikir di situ antara adhan komat lebih afdol daripada kamu baca Quran di situ. Paling afdolnya adalah doa karena terbatas. Begitu komat ya sudah lewat waktunya. Wahakata. Ala kulli hal itu beberapa perkara tentang zikrullah perlu di murojaah, diingat kembali karena seorang hamba hendaknya selalu basah lisannya dengan zikrullah seperti hadis la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah sehingga terbantu dirimu menjalankan syariat-syariat yang lain diringankan bagimu banyaknya perintah-perintah Allah dan Rasulnya jadi mudah ringan bagimu semangat bahkan kamu dalam mengamalkannya makna dan kualitas zikir kalau benar-benar itu difahami dan diamalkan sesuai sunnah Rasulnya Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.